Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Kita meneruskan masih hadis-hadis yang berkaitan tentang tawadhu'nya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang serba-serbi sifat tawadhu secara umum ya. Tawadhu secara bahasa maknanya adalah atadzallul, menghina, menghinakan atau merendahkan dikatakan wadha'a fulanun nafsahu yaitu seseorang merendahkan dirinya. Jadi secara bahasa maknanya adalah wadha'a ay dzallala atau tadzallala, merendahkan. Kemudian adapun secara istilah tawadhu adalah linul janib wa khafdul janah wa tibul muamalah wal bu'du anit ta'ali 'alan nas wa tarafu 'alaihim Kata Syabdur Razak memberikan penjelasan makna dari tawadhu secara istilah yang akan kita bahas. Tawadhu adalah merendahkan diri. Ya. Afwan linul janib, lemah lembut kepada uh, kepada orang lain, ya, lemah lembut kepada orang lain atau orang yang ada di sekitar kita dan merendahkan diri dan bagus muamalah, bagus pergaulan, baik pergaulan dan menjauhkan diri dari tinggi kepada manusia atau membanggakan diri dan meninggikan diri terhadap manu, manusia. Dan tawadhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu nampak pada akhlak beliau. Kita bisa melihat tawaduknya Nabi ketika Nabi bermuamalah. Ketika Nabi bermuamalah, dari akhlak beliau ketahuan Nabi adalah orang-orang uh, eh, orang yang paling tawaduk. Nabi adalah orang yang paling tawaduk bisa lihat bisa kita lihat dari bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermuamalah ketika ada budak yang sakit maka beliau menjenguk ya. Ada orang miskin yang mengundang beliau makan maka beliau uh, maka beliau kabulkan ya. Kemudian Nabi juga pernah mengendarai himar keledai dan keledai adalah alat transportasi yang paling biasa di zaman tersebut. Dan seterusnya banyak sekali uh, contoh-contoh tawaduknya Nabi yang Nabi praktekkan kepada para sahabatnya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga banyak ya menceritakan sifat-sifat orang beriman. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan haunan. Haunan maksudnya kata Ibnu Qayyim sakinatan wa waqanan mutawadi'in ila akhiril kalam. Kata beliau yang dinamakan dengan haunan adalah tenang, tentram dalam keadaan tawadhu. Jadi para hamba-hamba Allah ketika mereka berjalan di atas muka bumi ini berjalan tidak dengan congkak, tidak dengan membanggakan diri, menyombongkan diri, tidak tapi dengan tenang dan tawadhu merendahkan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan tentang salah satu contoh berbakti kepada orang tua yaitu merendahkan dirinya anak kepada si orang tua. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janalahu madzulli minar rahmah." wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah Subhanahu wa taala dan rendahkanlah sayap kepada keduanya. Maksudnya adalah uh, tawadhu ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bersifat tawadhu kepada siapa? Kepada keduanya, kepada kedua orang tua minar rahmah karena sayang kepada mereka. Jadi orang seorang anak yang sayang kepada orang tuanya pasti anak ini bersifat tawadhu pasti apa bersifat tawadu tidak merendahkan kedua orang tuanya terkadang uh, sebagian anak tidak merasa mungkin ya dia sudah merasa sombong merendahkan orang tuanya orang tuanya misalnya punya pekerjaan yang sangat biasa ya, atau orang tua kita gaptek tidak terlalu pandai masalah teknologi tidak bisa menggunakan HP dan macam-macam kita yang serba tahu terkadang ketika diminta tolong, tolong ini HP ayah, ini, ini caranya nggak bisa, bagaimana ini? Terkadang kita dengan nada-nada merendahkan. Abah nggak bisa, saya bisa, dan seterusnya ya. Maka ini adalah eh, nada-nada uh, yang terkadang di dalamnya ada kesombongan ya, merendahkan orang tua, menghinakan orang tua, ya. merasa lebih baik daripada orang tua dari sisi dunia misalnya atau dari sisi agama orang tuanya misalnya tidak berpendidikan tinggi, ya tidak masuk sekolah pesantren, dia anaknya sekolah pesantren. Merasa lebih punya ilmu agama, kemudian merendahkan orang tua, maka ini juga terlarang ya. Durhaka kepada orang tua, sombong kepada mereka, kepada mereka. Allah secara khusus menyuruh setiap muslim yang masih memiliki orang tua agar bersifat tawaduk kepada mereka karena sayang kepada orang tua. Kemudian kata Allah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah atau dan doakanlah wahai Rabbku sayangilah rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidikku ya ketika aku masih masih kecil sebagaimana, sebagaimana mereka berdua menjagaku ketika aku masih masih kecil. Kemudian di dalam hadis pun cukup banyak ya mengenai sifat tawadhu ini. Salah satunya sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih yang diriwayatkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda wa ma tawadha'a wama ma wa ahadun lillah illa rafa'ahu Allah kata uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat dia nah al-qadiyat menyebutkan apa yang dimaksud bagi orang yang tawadhu karena Allah maka Allah akan mengangkat dia. Beliau menyebutkan pengangkatan di sini ada maknanya dua hal. Yang pertama adalah Allah akan memberikan dia kebaikan. Allah akan memberikan dia anugerah di dunia sebagai balasan terhadap tawaduknya. Kata beliau, Allah akan memberikan kebaikan untuknya di di dunia. Langsung Allah kasih di dunia. Dan juga wa anna tawadhu'ahu yuthbitu lahu fil qulub mahabbatan wa makanatan wa izzatan. Dan juga Allah memberikan dunia berupa apa? Berupa hati-hati manusia. Hati manusia akan ditancapkan kepadanya, ditancapkan dengan kecintaan, kemuliaan dan kedudukan. Maksudnya apa? Orang-orang akan mencintai dia, orang-orang akan memuliakan dia dan meninggikan derajat orang tersebut karena dia tawadu karena dia tawa tawadu itu di dunia jadi Allah uh, manusia mencintai dia kemudian juga Allah balas kebaikan di dunia kemudian kalau di akhirat al-qadiyat mengatakan an yakuna dzalika thawabu fil akhirah ala tawadhuhi bahwa dia akan mendapatkan pahalanya di akhirat kelak karena dia memiliki sifat tawadhu dan tawadhu adalah ibadah Kemudian hadis yang lain dari sahabat Iyab bin Himar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim kata kekasih kita sayyiduna habibuna wa nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu sehingga tidaklah seseorang membanggakan kepada seseorang yang lain ini adalah apa namanya eh, eh, lahirnya kebaikan yang lain Ketika seseorang itu tawaduk maka dia tidak menyombongkan diri, maka dia tidak membanggakan dirinya kepada orang-orang lain. Nah, jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus agar para sahabat dan umatnya memiliki sifat tawaduk sehingga mereka terhindar dari sifat kesombongan. Karena sombong itu adalah sebagaimana kita ketahui adalah penyakit utama iblis laknatullahi taala alaihi. Yang mana akhirnya dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian juga dia disiksa nanti ketika di akhirat kelak masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kenapa? Karena dia memiliki kesombongan. Kesom kesombongan. Nah, ini adalah uh, penyakit yang sangat uh, merugikan seorang muslim tatkala dia memiliki sifat sombong, membanggakan dirinya, jauh dari sifat ketawaduan. Nah, ini ada <clears throat> penjelasan yang sangat bagus, sangat menarik dari Syekh Muhammad bin Solih Al-Utsaimin yang beliau sebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi, beliau mengatakan ini adalah cara kita agar kita lebih menyayangi orang lain, tidak menzalimi orang lain, dan juga agar kita memiliki sifat tawaduk. Bagaimana caranya maka perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang bergelar faqihuz zaman. Beliau mengatakan yakni anna an yatawadha'a kullu wahidin lil akhar wa la yatarafa'a alayhi bal yaj'aluhu mislahu au yukrima au yukrimuhu akthar. Jadi beliau mengatakan maksud hadis ini adalah tiap orang itu memiliki sifat tawadu kepada orang lain dan tidak meninggikan diri terhadapnya. Bahkan, nah kata beliau, dia menjadikan orang lain itu seperti dirinya. Kalau kita misalnya tidak mau orang sombong kepada kita, ya, maka kita pun tidak sombong kepada orang-orang lain. Kalau kita tidak mau direndahkan oleh orang lain, maka kita pun tidak merendahkan orang lain. Maka jadikan seseorang itu sama seperti kita atau dia lebih memuliakan orang tersebut. Jadi perasaan lebih memuliakan kepada orang lain dan kita tumbuhkan perasaan tersebut sehingga kita tidak merendahkan dia. Bisa caranya dengan mengingat-ingat kebaikan dia, dengan uh, mengingat-ingat ibadahnya dia orang ini ahli ibadah, suka ke masjid berjamaah, suka membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, atau bisa agar kita bisa memuliakan dia dengan mengingat dosa-dosa kita. Kemudian membandingkan kepada dia, saya memiliki dosa, keburukan saya banyak, dia tidak. Sehingga kita bisa memuliakan dia dan tidak sombong dan meninggikan di, meninggi, meninggikan diri terhadap orang-orang tersebut. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyebutkan juga wa kana min 'adatis salaf rahimahullahu. Dan diantara antara kebiasaan salafus saleh semoga Allah merahmati mereka perhatikan annal insan minhum yaj'alu man huwa asgharu minhu mithla bunihi wa man huwa akbaru mithla abihi wa man huwa mithluhu mithla akhihi fayanzur ila ma huwa akbaru minhu nazrata ikramin wa ijlalin wa ila man huwa dunahu nazrata isfaqin wa rahmatin jadi beliau mengatakan dan di antara kebiasaan salafus salih rahimahullah. Semoga kita bisa meniru mereka. Perhatikan bagaimana kebiasaan mereka agar mereka tawadhu, menyayangi, tidak menzalimi, tidak kasar kepada orang lain. Perhatikan ini. Bahwa seseorang di antara mereka menjadikan orang yang lebih muda dari mereka seperti anaknya. Nah, jadi kita menganggap orang yang lebih muda, anak kecil, kita anggap sebagai anak kita sendiri. Maka kalau kita dengan anak kita, bisa nggak kita menzolimi? Bisa nggak kita kasar? Menyambat-nyambati, menghina? Enggak. Karena kita dengan anak kita sendiri. Maka begitu pula dengan anak kecil, orang lain, siapapun dia, kita anggap sebagai anak sendiri sehingga bisa menumbuhkan kecintaan kepada dia menumbuhkan rasa empat, apa simpati kepada dia, bisa menolong, tidak mengejek, tidak menghina, tidak menzolimi, tidak kasar, tidak memberi gelar dengan gelar yang buruk karena kita menganggap dia sebagai anak sendi sendiri. Dan ini kebiasaan para salafus soleh. Masya Allah ya. Jadi kalau ada anak kecil agar kita tidak merendahkan dia, tidak menghinakan dia karena penampilannya misalnya lusuh pakaiannya biasa-biasa saja, wajahnya misalnya nggak tampan, nggak lucu, ya. Maka agar kita tidak menghina dia, tidak kasar kepada dia, ya. Agar kita menyayangi dia, menolong dia kalau dia membutuhkan, anggap dia sebagai anak sendiri. Masya Allah. Ini adalah kebiasaan salafus salafus salih. Kemudian <clears throat> Syekh meneruskan, "Waman huwa akbaru mithl abihi." Dan orang yang lebih tua dari kita, sepuh, orang tua, kita anggap seperti ayah kita. Nah, subhanallah. Sehingga kita tidak menghinakan, tidak merendahkan, tidak menzalimi, menyayangi, yang menghormati karena kita menganggap orang tua ini seperti ayah sendi sendiri. Nah, itulah cara kita untuk menumbuhkan eh, rasa cinta, rasa penghormatan, sayang, tidak tidak sombong, tidak membanggakan diri kepada orang tersebut. Kalau dia lebih tua dari kita, sepuh, kita anggap sebagai orang tua sendiri, kita anggap sebagai ayah kita sendiri. Kan kita dituntut untuk berbakti kepada orang tua. <clears throat> Sehingga kita pun juga berbak berbakti atau berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena kita menganggap dia adalah ayah kita sendiri. Nah, ini adalah tips para jamaah sekalian, para pemirsa, kalau kita ingin <clears throat> lebih menghormati orang lain, tidak kasar kepada orang lain, suka menolong dia, ya, tidak kasar, maka caranya kita anggap orang tersebut keluarga kita sendiri. Kalau dia lebih kecil, lebih muda anak kecil kita anggap sebagai anak. Lebih tua, senior, sepuh kita anggap seperti ah, ayah. Sehingga kita akan melihat dia dengan pandangan memuliakan. Nah, Syekh meneruskan kata Syekh, "Waman huwa mithluhu mithla akhihi." Dan orang yang sepantaran sepantaran dengan kita, seumuran dengan kita, kita anggap seperti saudara kita sendiri sehingga kita lebih menol suka menolong lebih menolong kita lebih uh, tidak tidak menghinakan dia tidak kasar kepada dia tidak zalim kepada dia karena kita anggap seperti saudara kita sendiri kemudian maka akhirnya apa yang lebih muda anak kecil kita anggap sebagai anak yang lebih tua senior sepuh kita anggap seperti ayah kita sendiri maka fayanzuru ila mahu akbaru minhu nazrata ikramin wa ijlalin maka dia memandang orang yang lebih tua darinya orang yang lebih sepuh darinya dengan pandangan memuliakan dan penghormatan tidak dengan pandangan menghinakan pandangan sinis pandangan meremehkan tidak karena dia menganggap orang tersebut orang tua tadi seperti ayahnya sendiri sendiri nah maka ini melahirkan apa namanya melahirkan kecintaan, penghormatan, tidak merendahkan, tidak sombong, tidak dengan pandangan sinis ya dan seterusnya. Karena kita menganggap dia adalah ayah kita sendiri. Wa ila ma huwa dunahu nazrata isfaq wa Dan kepada orang yang lebih kecil dari dia, lebih muda dari kita, kita kepada anak kecil kita anggap sebagai anak maka kita akan memandang dia dengan pandangan kasihan dan menyayangi. Nah, jadi kita lebih lebih menyayangi, lebih kasihan jadinya ketika dia ah, dapat musibah, kita lebih mudah untuk kasihan dan sehingga kita membantu orang tersebut anak kecil ta, tadi. Karena kita menganggap dia adalah anak kita sendiri. Kemudian Wa ilaman huwa misluhu nazrata musawah. Dan kepada orang yang sepantaran, seumuran dengan dia, dengan pandangan sama. Artinya tidak merendahkan juga, tidak menghinakan juga. Sepantaran juga tidak tidak menghinakan. Sehingga dia apa? Eh, bisa tawadu kepada orang-orang ter tersebut. Maka akhirnya apa? Ketika dia menganggap orang lain, entah yang lebih muda, lebih tua, atau yang sepantaran, dianggap seperti keluarga sendiri, maka dia fala ya bagi ahadun ala ahadin. Akhirnya apa? Maka dia tidak berbuat jahat kepada orang tersebut, tidak menzalimi, tidak kasar, tidak menghinakan kepada orang ter tersebut karena kita menganggap dia seperti keluarga sendiri. Inilah seharusnya setiap muslim memiliki sifat seperti ini. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sayang, menghormati orang lain, tidak kasar, tidak zalim, tidak berbuat jahat, kita anggap orang tersebut seperti keluarga kita sendi sendiri dan juga akan melahirkan sifat tawadhu, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> hadis yang berikutnya masih mengenai tawadhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Imam dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu yang beliau hasankan yang dihasankan oleh Imam Tirmizi sendiri dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal libasa tawadhu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah 'ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman syaa'a yalbasuha." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memakai pakaian yang yang mahal ya, yang sangat bagus, sangat indah, kenapa dia kenapa dia tidak memakai pakaian tersebut tawadhu'an lillah? Karena tawadu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia mampu untuk memakainya, untuk membelinya, namun dia tidak pakai pakaian mahal tersebut. Karena apa? Karena dia tawadhu maka Allah akan memanggil dia pada hari kiamat ya, di hadapan pemuka atau pemimpin seluruh makhluk atau di hadapan para makhluk-makhluk Allah sampai Allah memilihkan untuknya perhiasan-perhiasan apapun dari perhiasan ahli keimanan, ahli iman yang dia inginkan, yang dia akan memakainya maka nanti Allah akan memberikan dia pilihan silahkan pilihan silahkan pilih perhiasan mana yang ingin kamu pakai ya kenapa karena kamu tidak eh, apa tidak memakai ya pakaian yang mahal karena tawadu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambarannya? Prakteknya perhatikan. Eh, Syekh Muhammad bin Shalih al faymin juga menyebutkan menjelaskan di kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan Wa hadha annal insana idza kana baina unasin mutawassitil hal la yastati'una al-libas ar-rafi'a fatawadda'a wa yalbasu mithlahum li'alla tankasira qulubuhum wa li'alla yafkharu 'alaihim Jadi kata beliau maksudnya adalah seseorang apabila dia berada di tengah orang-orang yang keadaannya sedang, keadaan ekonominya sedang sehingga mereka tidak memakai pakaian yang mahal. Lalu dia tawadu dan tidak memakai pakaian mahal tersebut. Dan dia memakai pakaian yang sama sederajat setara dengan pakaian-pakaian orang yang kondisinya menengah tadi. Supaya apa? Dia tidak memakai pakaian yang mahal, sama seperti mereka harganya, nilainya tidak sangat bagus sama dengan pakaian mereka supaya hati mereka tidak sedih karena tidak bisa memakai pakaian yang mahal kalau dipakai dia. Jadi kalau dia memakai pakaian yang mahal kemudian berada di tengah mereka, maka mereka bisa sedih. Kenapa? Itu bajunya bagus sekali. Saya ingin namun saya tidak memiliki duit, tidak memiliki uang. Jadi uh, orang ini yang mampu membeli pakaian mahal ini dia tidak melaku, tidak, memakai pakaiannya agar menjaga perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya yang keadaan ekonominya sedang atau le lemah. Nanti dia sedih, tidak bisa membeli uh, yang saya pakai dan seterusnya. Kemudian dan juga agar dia tidak menyombongkan atau membanggakan dirinya di hadapan mereka. Karena kan pakaian mahal, sangat bagus, sangat indah bisa membuat kita membanggakan diri kita dengan pakaian tersebut di hadapan mereka. Ya, terkadang apa eh, bercerita ini saya harganya mahal macam-macam, ini ini hati-hati kalau kena. Eh, ya, dia jadi orang itu kadang tidak enak lagi ketika bergaul dengan dia. Jadi hati-hati, ini bisa menyebabkan kita meninggikan eh, diri kita, membanggakan diri kita di hadapan orang-orang tersebut. Nah, maka ketika dia tidak memakai pakaian yang mahal tadi karena menjaga perasaan mereka karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar ini yaitu Allah akan pilihkan dia silahkan pilih yang mana perhiasan ahli keimanan yang dia ingin pakai namun juga Syekh menyebutkan apabila dia berada di tengah orang-orang yang diberikan nikmat besar diberikan dunia orang-orang kaya misalnya kemudian mereka ternyata memakai pakaian yang mahal namun pakaian yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Jadi kalau dia ber, tadi kan dia berada di tengah-tengah masyarakat kondisi eh, ekonominya sedang ataupun lemah. Namun ketika dia berada di tengah masyarakat yang mereka adalah orang-orang kaya dan mereka juga memakai pakaian yang bagus, yang mahal namun tidak uh, tidak melanggar syariat. Nah, maka yang afdal untuk dia adalah memakai pakaian seperti mereka. Kalau dia memiliki pakaian yang mahal, yang bagus, maka silakan pakai. Karena dia berada di tengah masyarakat yang memiliki ekonomi yang kuat, yang tinggi sehingga mereka memakai pakaian yang bagus pula maka silahkan pakai. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala jamil yuhibbul jamal. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan menyukai keindahan. Kemudian uh, yang berikutnya tawadu ada dua ya. Yang pertama tawadu yang tercela yang yang disukai, yang terpuji. Yang kedua adalah tawadu yang tercela. Adapun tawadu yang terpuji yaitu tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawadu yang tercela perhatikan yaitu kata Ibnu Hibban Al-Busti di dalam kitab beliau Raudatul Uqala. Adapun tawadu yang madmum yang tercela huwa tawadu'ul mar'il mar'i lidzid dunya fi dunya. Yaitu tawaduk yang tercela adalah tawaduknya seseorang kepada seseorang yang memiliki dunia. Dia tawaduk untuk apa? Untuk mengambil dunia dari orang tersebut. Nah, contoh kita tawaduk kepada orang yang memiliki pangkat tinggi. Untuk apa kita tawaduk merendahkan diri? Untuk mendapatkan jabatan tersebut dari dia. Untuk mendapatkan pangkat tersebut dari dia. Nah, ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang tawaduk seperti ini ini adalah tawaduk tercela karena tujuannya adalah untuk du dunia. Jadi, tawaduk seseorang yang benar itu tidak tidak merasa sombong, tidak menghinakan, merendahkan diri itu maksudnya kita menganggap dia lebih baik daripada saya. Nah, ini juga ada gambaran yang lain tentang tawaduk Agar jangan salah paham, uh, perhatikan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ini disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab beliau at tawadu wal Khumul. Beliau mengatakan menukil perkataan Salih Al-Mirdi, Salih Al-Mirdi mengatakan kharajal Hasan wa Yunus wa Ayyub yatadzakaruna at tawadu Faqala Al-Hasan, "Wa hal tadruna mat tawadu at tawadu an min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu ra'aita fadlan. Jadi kata Salih Al-Mirdi mengatakan keluar ya, keluar dari rumah atau keluar dari majlis Hasan Hasan al-Basri maksudnya dan Imam Yunus dan Imam Ayyub as-Sikhtiyani. Mereka keluar untuk bermudzakarah tentang sifat tawadhu. Jadi ini tiga ulama besar. Imam Al-Hasan al-Basri, Imam Yunus dan Imam Ayyub As-Sikhtiyani keluar untuk bermuzakarah tentang tawadhu. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata kepada kedua temannya, "Wa hal tadruna tawadhu? Apakah kalian tahu apa sifat tawadhu?" Kemudian kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "At-tawadhu. Tawadhu itu adalah engkau keluar dari rumahmu, maka tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim." kecuali engkau melihat bahwa dia memiliki keutamaan daripada saya. Nah, ini namanya sifat tawadhu. Ketika kita keluar rumah, bertemu dengan seseorang, maka yakini dia lebih baik daripada saya. Dia lebih rajin daripada saya. Saya lebih banyak dosanya dibandingkan dengan dia. Saya tahu kekurangan saya apa. Ya. Kemudian dia meyakini atau mengingat kebaikan-kebaikan orang tersebut. Kemudian kalau dia kepada dirinya mengingat keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Orang ini suka salat berjamaah, suka membaca Al-Qur'an. Kalau di majelis ilmu suka duduk di depan membawa catatan. Sehingga apa? Kita merasa dia lebih baik daripada daripada kita. Itulah sifat tawa tawadhu. Nah, jadi itu perkataan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri. Kemudian yang berikutnya sangat banyak ya contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari sifat tawadu. Ada lagi tawadu ya. Contohnya adalah Allah yadhunna annahu a'lamu min ghairihi aw atqa min ghairihi aw aktsaru wara'an min ghairihi aw aktsaru khasyatan lillah min ghairihi. Jadi termasuk contoh tawadu adalah dia tidak menyangka atau tidak meyakini bahwa dia lebih alim, lebih berilmu daripada orang lain atau lebih bertakwa daripada orang lain atau lebih warok daripada orang lain atau dia tidak menyangka, tidak meyakini dirinya lebih takut kepada Allah dibandingkan dengan orang lain. Ini juga termasuk sifat tawadu. Ketika kita keluar rumah bertemu dengan orang lain, maka kita meyakini orang ini lebih bertakwa daripada saya. Orang ini lebih berilmu daripada saya. Orang ini lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan saya. Kemudian ini juga kemarin sudah eh, disebutkan tapi diulang lagi ini sangat penting karena banyak yang dilanggar dalam masalah ini yaitu termasuk sifat tawadhu ketika kita diberikan nasihat apa kita dengarkan sampai habis Ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, isinya baik, disampaikan dengan cara yang baik pula, dengan cara yang santun sopan. Maka kalau kita tawadu, kita dengarkan sampai habis. Jangan dipotong, jangan dibantah. Kalau kita membantah, kalau kita memotong, maka kita menolak kebenaran dari nasihat tersebut. Ketika menolak kebenaran, jatuhnya kepada apa? Jatuh kepada orang yang sombong Al-kibru batarul haq wa gomtun nas. Sombong itu adalah tidak menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, maka ketika kita diberikan nasihat entah siapapun dia, istri kita, anak kita, murid kita, jamaah kita, atau yang lebih kecil, lebih muda daripada kita, dan isinya benar, maka dengarkan sampai habis, jangan dipotong. Jangan jangan dipotong, ya, jangan dibantah, Jangan diucapkan apapun sehingga itu terpotong perkataan dia, nasihat dia. Kalau kita potong, kalau kita bantah, menyebutkan alasan macam-macam, maka kita menolak kebenaran dari isi nasihat tersebut. Nah ini kadang terkadang eh, sebagian penuntut ilmu ketika diberikan nasihat oleh penuntut ilmu yang lain yang sepantaran dengan dia ketika dinasehati menolak, terkadang membantah terkadang memberikan alasan macam-macam. Jangan, dengarkan dulu sampai habis. Ketika antum misalnya ada yang ingin dijelaskan, jelaskan, tapi nanti setelah nasihatnya selesai, dengarkan dulu. Kenapa? Karena syaitan tidak ingin kita menerima kebenaran, sehingga ingin memotong terus, ingin memberikan alasan terus. Ya, padahal dengarkan dulu sampai habis, isinya benar. Nanti ketika di antum potong, antum apa namanya? Uh, sebutkan alasan macam-macam, nanti antum tidak menerima kebenaran. Kalau tidak menerima kebenaran, maka jatuhnya kepada apa? Takab, takabur. Kemudian, nah dalam menuntut ilmu pun juga harus tawaduk, harus tawaduk. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kata Imam Syafi'i, "La yatlubu dal ilm ahadun bil mulki wa izzatin nafsi fayuflih. Lakin man talabahu bi nafsi wa 'aishi wa khidmatil ilmi wa tawadu'in nafsi aflah. Kata beliau, tidaklah mengambil ilmu ini seseorang dengan kekuasaan, bukan. Dan juga dengan memuliakan diri. Maka dia beruntung, enggak. Jadi orang yang menuntut ilmu bukan dengan cara kekuasaan, bukan dengan cara memuliakan dirinya di hadapan orang lain, bukan. Tetapi orang yang menuntut ilmu ini, mencari ilmu ini adalah orang yang menghinakan dirinya. Ya, terkadang murid duduk di bawah, gurunya di atas. Mondar-mandir, dia bawa catatan, bawa buku. Ya. Memang harus menghinakan diri ya. ketika menuntut ilmu agama. Harus tawaduk ketika menuntut ilmu agama. Dan juga orang yang menuntut ilmu agama selain dia menghinakan dirinya, tawaduk, wadiqil aisyik sempit penghidupan atau kehidupan. Terkadang susah ini, susah itu. Terkadang sakit ya, macam-macam. Apa namanya? proses atau keadaan ketika menuntut ilmu agama tidak enak. Ya, memang harus demikian, harus dipaksa sehingga terbiasa. Terkadang kehidupan kita menjadi agak sulit sedikit sulit, maka tidak mengapa seperti itulah menuntut ilmu aga, agama. Wa khidmatil ilmi dan juga harus melayani ilmu. Jadi harus menjadi pelayan ilmu. Mencari ilmu kemana, kujuk-kujuk ke sini ke situ ya. Mondar-mandir ke sini ke situ mencari ilmu pagi, siang, malam, sore. Memang harus dia menjadikan diri dia pelayan ilmu agama. Ya. Maka dia harus memang capek dan seterusnya. Kemudian harus juga kata Imam Syafi'i dan merendah dan tawadu mentawadukan diri maka dia akan beruntung aflah maka dia akan beruntung ketika dia menuntut ilmu agama merendahkan dirinya kemudian mengorbankan kehidupannya waktunya habis untuk ilmu agama kemudian menjadikan dirinya sebagai pelayan ilmu agama maka dia pasti akan beruntung kemudian Abdullah bin Mu'tas juga mengatakan al mutawadi' fi talabil ilmi aktsaruhum ilman kama annal makanal munkhafid aktsarul biqa'ma'an. Jadi kata Abdullah bin Al-Mu'taz mengatakan, orang yang tawadhu dalam menuntut ilmu agama, merekalah orang yang paling banyak ilmunya. Jadi kata beliau, ini sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar. Beras itu semakin matang, maka dia semakin menunduk. Orang yang banyak memiliki ilmu agama, kemudian dia amalkan, maka semakin tawa, tawabu maka dia semakin merendahkan dirinya di hadapan orang lain sebagaimana tempat yang rendah, tempat yang rendah itulah tempat yang paling banyak airnya, yang paling banyak terisi air airnya. Kalau tempat yang tinggi ketika dia dialiri otomatis dia ke bawah, nggak mau apa numpuk di tempat yang tinggi. Namun air itu yang banyak manfaatnya air ketika dia berada di tempat yang paling rendah itulah yang paling banyak terisi. Ya, sebagaimana pepatah Indonesia, bahwa padi itu semakin dia matang maka semakin menunduk. Maka seorang yang memiliki ilmu agama semakin tinggi, semakin banyak, maka dia semakin tawa, tawadu. Kemudian juga Imam Syafi'i juga menceritakan. Ini disebutkan di kitab Al-Adabus Syar'iyah karangan Ibnu Muflih. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, "Ghadabal a'mash yauman ala rajulin minat talabah." Ini perhatikan para penuntut ilmu agama dan posisikan diri kita sebagai penuntut ilmu agama. Kata Imam Syafi'i mengatakan, Ghadibal A'mash yawman ala rajulin minat talabah. Pada suatu hari, Al-Imam A'mash, Sulaiman bin Mahrun al-Hadith, marah kepada salah satu penuntut ilmu agama. Ya, mungkin ada suatu apa yang beliau nggak suka apa misalnya, sehingga beliau marah kepada penuntut ilmu ini. Lalu ada yang mengatakan, penuntut ilmu lain mengatakan, "Lau ghadiba alayya mithluk lam a'ud ilaihi." Seandainya orang sepertimu marah kepadaku, maka aku akan tidak mengunjungi dia lagi. Maka aku tidak akan bertemu dengan dia lagi. Maksudnya apa? Jadi ketika beliau memarahi seseorang, memarahi seseorang penuntut ilmu agama. Lalu ada orang yang mengatakan, kalau aku dimarahi kayak pian, maka aku kadang mengunjungi pian lagi. Meraju bahasa banjarnya. Tidak mau lagi menuntut ilmu agama karena dimarahi oleh si guru tadi, si ustad tadi. Perhatikan perkataan Imam Al-A'mash. Imam Al-A'mash mengatakan kepada orang ini, Izan huwa ahmaku mithluk." Kalau begitu, dia orang yang tidak mau lagi menuntut ilmu, tidak mau mengunjungi aku lagi, maka dia lebih bodoh, maka dia paling bodoh sepertimu. Perhatikan kata beliau, dia meninggalkan apa yang bermanfaat untuknya karena keburukan akhlakku kata Sulaiman bin Mahran atau Al-A'mash jadi para pemirsa maka kita sebagai penuntut ilmu agama ketika kita melihat kekurangan guru kekurangan ustadz kita maka jangan sampai kita meninggalkan beliau meninggalkan menuntut ilmu karena satu kekurangan tersebut kebaikan beliau sangat banyak ilmu beliau sangat banyak sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-A'mash Orang itu paling bodoh dia kata beliau. Beliau meninggalkan aku karena keburukan akhlakku, karena aku memarahi beliau, karena aku memarahi, di, memarahi dia. Taruhlah Al-Imam A'mash salah memarahi orang ini. Namun apakah si penuntut ilmu ini meninggalkan beliau karena kekurangan beliau satu saja? Maka jawabannya tidak. Beliau katakan sebagai ahmak orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh. Dia meninggalkan ilmu karena kekurangan si guru. Padahal manusia pasti memiliki kekurangan. Yang dilihat oleh si, si penuntut ilmu, yang dilihat oleh si murid kekurangannya saja, kebaikannya enggak. Padahal kekurangan cuma sedikit, kebaikannya sangat banyak. Maka kita sebagai penuntut ilmu agama jangan sampai bahasa banjarnya merajuk. Ketika kita dimarahi, ketika kita ditegur, ternyata memang guru itu salah menegur kita. Maka jangan sampai kita meninggalkan beliau karena kekurangan beliau tadi, karena kebaikan beliau sangat bah, banyak. Ilmu yang beliau miliki luar biasa. Nah, ini se sebenarnya sudah sejak dulu sudah terjadi seperti itu. Para penuntut ilmu yang baperan ya ketika ditegur, merajuk tidak mau lagi menuntut ilmu kepada beliau. Maka maka akhirnya apa? Diharamkan dari ilmu agama karena dia menjauhi ulama karena kekurangannya. Padahal kekurangannya cuma sedikit, sekali saja misalnya maka dia diharamkan dari menuntut ilmu agama karena menjauhi ustadz ter tersebut maka para penuntut ilmu agama kita harus sabar sabar itu bukan cuma kita lapar bukan cuma capek menuntut ilmu agama sabar termasuk sabar ketika melihat kekurangan si si guru tetap kita menuntut ilmu agama kalau beliau salah maka tegur dengan cara yang sopan ya, bukan misalnya ngambek merajut sehingga tidak menuntut ilmu lagi itu jadinya antum diharamkan dari menuntut ilmu agama karena menjauhi ula ulama nah kemudian bagaimana tawaduknya tadi tawaduk penuntut ilmu agama ketika dia belajar maka harus seperti itu harus sabar harus merendahkan diri dan seterusnya kemudian tawaduknya orang yang memiliki dunia entah orang yang memiliki harta, memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan, kekuatan dan seterusnya, maka orang yang diberikan dunia seperti mereka ya diberikan harta diberikan pangkat kekuatan kekuasaan inilah orang yang sangat perlu terhadap sifat tawadu. Hmm. kenapa demikian karena biasanya kesombongan itu karena kita memiliki kelebihan kelebihan harta kelebihan kekuatan kekuasaan anak buah dan seterusnya maka orang yang paling dituntut untuk memiliki sifat tawadu adalah seperti mereka karena mereka memiliki segalanya. Memiliki dunia dan seisinya misalnya. Inilah orang-orang yang apa namanya? ditekankan sekali untuk memiliki sifat tawadu. Kenapa? Karena orang lain ekonominya ekonominya, ekonominya lemah biasanya akan lebih mudah tawadu kepada orang ini, orang kaya ini, orang yang memiliki dunia ini. Namun apakah dia bisa tawadu kepada orang yang lemah tadi, orang yang fakir tadi? Nah, maka ini yang sulit. Jadi yang sangat ditekankan adalah bagi orang-orang yang memiliki dunia dan seisinya maka dia sangat ditekankan untuk memiliki sifat tawadu karena nikmat-nikmat tersebut itu memba bisa membawa dia kepada kesombongan dan membanggakan membanggakan diri dan tidaklah umat ini diberikan musibah diberikan ujian sombong kecuali orang-orang seperti ini Ya, karena kita sebutkan bahwa orang yang sombong itu biasanya memiliki kelebihan, kecantikan, kekuatan, kekuasaan, anak buah, rumah yang banyak dan seterusnya. Maka mereka lah biasanya yang, yang sering terkena sifat sifat takabur ataupun som, sombong. Kemudian ada eh, beberapa yang kita bisa praktekkan bagaimana kita memiliki sifat tawaduk. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat-ingat bahwa tawaduk ini adalah bagian dari takwa. Dan takwa secara bahasa artinya adalah dari kalimat wakoyaki yang artinya menjaga. Maka seseorang yang bertakwa kepada Allah dia menjaga dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang tawadu maka menjaga dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menyukai orang yang sombong, orang yang membanggakan dirinya. Allah akan murka kepada orang ter tersebut. Jadi maka ingat para uh, pemirsa, kalau kita ingin memiliki sifat tawadu maka ingatlah tawadu termasuk bagian dari takwa kita kepada Allah dan takwa menjaga kita dari murka Allah, dari siksa Allah dan dari Eh, bencinya Allah kepada kepada kita. Kemudian yang kedua, maka caranya adalah dengan mengingat-ingat keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita. Kemudian dengan juga mengingat kebaikan-kebaikan orang tersebut ya. Contoh misalnya kita bertemu dengan teman kita. Maka bagaimana kita bisa tawadhu kepada dia? Maka lihat dia, dia adalah orang yang baik, suka membantu, suka menolong, suka senyum. Kalau sholat dia di de, apa di di depan soft kita di soft pertama kalau dia menuntut ilmu agama duduk di depan bawa lengkap alat tulis dan macam-macam kemudian kita membandingkan diri kita yang buruk-buruk kalau sholat suka terlambat suka masbuk ya kalau di kamar kita sering melakukan perbuatan yang sia-sia dan seterusnya maka akan melahirkan sifat tawaduk kita kepada orang ter tersebut ya, dengan mengingat kekurangan kita kemudian melihat orang lain memiliki kelebihan kele kelebihan kemudian juga di antara tips kita untuk bersifat tawadhu adalah tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kalau itu adalah orang yang lebih tua dari kita, maka kita anggap ayah kita sendiri. Sehingga kita lebih menyayangi, lebih mudah untuk tawadhu karena kita menganggap seperti keluarga sendi sendiri. Kalau lebih muda dari kita, kita anggap sebagai anak. Kita lebih tawadhu kepada anak. Kita sering disuruh anak kita, bah, belikan ini, beli. Kita lebih cepat membelikan. Ya. Karena kita anak ya, anak kita sayang kepada anak. Nah, kita tidak mau anak kita kenapa-napa. Maka begitu pula kita kepada anak-anak orang lain. Kita menganggap dia sebagai sebagai anak kita. Kemudian juga diantara tips agar kita bisa tawaduk adalah merenungkan asal penciptaan kita. Apa yang kita banggakan dari diri kita? walaupun kita kaya, walaupun kita memiliki kekuatan, kekuasaan dan seterusnya, kita adalah berasal dari air yang sangat hina. Kita ber, uh, eh, kita berasal dari sperma atau mani ya. Yang mana kalau kita buktinya apa? Itu adalah sesuatu yang hina. Kalau ada sperma menempel di baju kita dan ketahuan teman pasti kita malu. Pasti kita mah malu ya, supan kita. Nah, maka itu adalah juga termasuk triks, tips atau bisa dijadikan sebagai sebab agar kita memiliki sifat tawadu yaitu dengan merenungkan asal penciptaan kita. Kita senantiasa bawa kotoran di dalam perut kita ya. Kemudian uh, kita terbuat dari sperma yang sangat hina ya. Kemudian juga dan seterusnya merenungkan asal penciptaan penciptaan kita. Nah, ini sebagian yang kita bisa sebutkan tentang serba-serbi sifat tawadu. Kita masuk ke hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab beliau uh, Syama'ilun Nabi. Berkata Imam Tirmizi, "Haddatsana Ahmad bin Mani wa Sa'id ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi wa ghairu wahid qalu" Haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an az an Ubaidillah An ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Umar bin Al-Khattab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara bin Maryam innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi dalam kitab satunya kitab Jami' Tirmidzi. Eh, berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' dan Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi dan selain keduanya. Mereka mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah. Jadi dijelaskan Sufyan bin siapa? Karena kalau Sufyan saja bisa samar antara uh, Sufyan Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah. Menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Zuhri dari Ubaidul dari Ubaidullah dari Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana berlebihan memuji orang-orang Nasrani kepada anaknya Maryam yaitu Nabi Isa sungguh aku hanya hamba maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Nah, perhatikan kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Janganlah kalian berbuat itra sebagaimana berbuat itroknya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Itra kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan al-madhu bil batil. Memuji yang isinya adalah kebatilan memuji yang isinya batil. Contoh kita memuji Nabi Muhammad. Namun isinya batil seperti kita katakan Muhammad Nabi Muhammad adalah sebab terciptanya makhluk. Maka ini tidak benar. Allah bantah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sangat jelas ayatnya, dalilnya. Para ulama tafsir juga menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia tujuannya apa? Agar mereka beribadah kepadaku kecuali mereka apa untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi makna al-itra kata al hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari maknanya adalah al-madhu bil batil. Pujian yang isinya adalah kebatilan. Makna yang lain dari Itra juga adalah tajawuzul haddi fil madhi wassana yaitu melampaui batas dalam memuji dan menyanjung, melampaui batas, melebihi haknya. Maka orang Nasrani mereka melampaui batas dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Maka di antara mereka ada yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, memuji-muji Nabi Isa, kemudian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan di antara mereka ada yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, dipuji-puji engkau adalah anak Tuhan dan seterusnya itu adalah keba kebatilan. Maka mensuci Allah Subhanahu wa taala dari dari apa yang disebutkan oleh orang-orang yang zalim yang melampaui batas Allah Maha, Su, Maha Suci. Kemudian uh, para pemirsa Rifqan TV dimanapun bubuhan pian berada, di sini Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan perintah, perintah berupa larangan la tutruni janganlah kalian menyanjungku berlebihan janganlah kalian menyanjungku dengan sanjungan yang batil maka tentu perintah menunjukkan wah wajib juga ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperhatikan umatnya terlebih masalah tauhid agar jangan sampai beliau sendiri Nabi Muhammad dipuji, disanjung melebihi batas hak beliau sehingga beliau disamakan dengan Allah. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji, disanjung. Nabi adalah pengatur alam semesta. Isi pujian, isi pujiannya Nabi adalah yang mengatur alam semesta. Nabi menyelamatkan uh, seseorang dari siksa api neraka. Nabi membuat seseorang bisa memasukkan orang ke dalam ke dalam surga. Ini nggak boleh maka seperti ini tidak tidak boleh. Yang hanya bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, memasukkan orang ke dalam surga, mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa uh, Rasulullah sangat memperhatikan masalah tauhid, masalah kesyirikan agar umatnya jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Seperti contohnya apa? Jangan sampai umatnya berlebihan kepada beliau, menyanjung beliau dengan isi sanjungan yang batil seperti menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi Allah yang Maha menciptakan, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Dia puji Rasul, dia sanjung Rasul, Rasul juga memiliki apa memiliki perbuatan seperti Allah sama-sama misalnya mengatur alam semesta. Maka ini adalah sebuah kekufuran. Kemudian kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Eh, inni innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah ya katakanlah aku ah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam afwan innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Innama nah innama kalau kita uh, belajar bahasa Arab innama adalah ada tu hasrin, ada tu hasrin. Termasuk uh, kalimat pembatasan kalimat pembatasan. Maka terjemahnya adalah innama ana abdun, sungguh saya hanya abdun seorang ham, hamba. Nah, ini adalah uh, ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengandung ketawaduan beliau. Beliau adalah hamba seperti kita, hamba Allah Subhanahu wa taala. Fakulu Abdullahi wa Rasuluh Maka ucapkanlah, katakanlah Aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Maka wajib kita uh, mengatakan yang demikian bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Walau tata'ammal fi hadhil kalimah allati ikhtaraha sallallahu alaihi wasallam tajid annaha ja'at fi maqamil wasti wal i'tidal li'anna fiha al-iman bi amrayni yata'allaqani bihi sallallahu alaihi wasallam." wahumal ubudiyatu warrisalatu kata Syekh Abdul Razak mengatakan dan kalau engkau merenungkan kalimat ini kalimat yang Rasul ucapkan Abdullah wa Rasuluh tadi yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka engkau akan melihat kalimat tersebut datang dalam derajat atau tempat pertengahan iktidal wasatiyah jadi ucapan beliau mengandung ucapan yang al-wasti wal-i'tidal, pertengahan. Ya. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Tidak berlebihan kepada Nabi dan tidak meremehkan Nabi, tidak kurang kepada Nabi. Nah, karena kata Syekh, di dalamnya terdapat keimanan terhadap dua hal. Iman terhadap dua hal yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa dua hal tadi? al-ubudiyah war risalah. Sifat kehambaan, yang kedua sifat kerasulan. Beliau hamba Allah Subhanahu wa taala. Memang benar beliau hamba Allah, namun beliau adalah seorang roh, rasul, bukan hamba biya, biasa. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam akmalu ibadillah ubudiyatan lillah subhanahu wa ta'ala wa tahqiqan li ta'atihi. Wa ballagha sallallahu alaihi wasallam al-balagh al-mubin fama taraka khairan illa dallal ummata alaihi wala syarran illa hadzaraha minhu karena beliau adalah seorang hamba Allah namun beliau juga adalah sebagai seorang utusan Allah maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga paling sempurna penerapannya ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala memang beliau adalah sebagai seorang hamba namun hamba yang paling sempurna ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah orang yang menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, yang terang ketika beliau menyampaikan dakwahnya karena beliau sebagai seorang rasul. Maka tidaklah beliau meninggalkan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, sudah jelaskan kepada um, umat maka semua agama ini, semua dakwah beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan kepada kita. Dan tidaklah keburukan kecuali juga Rasul Shallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkannya kepada um umatnya. Jadi Rasul adalah seorang hamba ubudiyah, seorang hamba kemudian juga adalah sebagai seorang rasul. Walaupun beliau sebagai seorang hamba, namun beliau adalah hamba yang paling sempurna sifat kehambaannya kepada Allah, hamba yang paling menerapkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai seorang rasul, rasul yang menyampaikan seluruh dakwahnya semuanya kepada umatnya. Tidaklah uh, sesuatu yang baik kecuali rasul sudah sampaikan. Tidaklah sesuatu yang buruk kecuali juga rasul sudah peringatkan kepada kepada umatnya. Kemudian juga di dalam kata-kata rasul ini Abdullah hamba Allah itu agar kata-kata hamba Allah yu'bad huwa abdun la yu'bad beliau adalah hamba dan tidak disembah. Ya. Ber karena berada sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba menyembah kepada Rabbnya, bukan hamba itu di, disembah. Dan tidak boleh ya beliau diberikan kekhususan yang hanya itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala seperti kita katakan Rasul apa uh, bisa menghidupkan dan mematikan atau Rasul memberi rizki atau Rasul mengabulkan doa atau Rasul mengatur alam semesta nggak boleh. Itu adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul Nabi Muhammad adalah sebagai seorang Rasul, maka hak beliau ditaati, hak beliau diikuti, kemudian berjalan di atas manhaj beliau dan juga agar mengikuti langkah-langkah beli beliau karena beliau sebagai seorang Rasul. Maka di kalimat Abdullah wa Rasuluh hamba Allah dan Rasulnya inilah seorang hamba menjauhi agar jangan berlebihan kepada beliau dan juga agar jangan kurang kepada beliau, tidak melaksanakan hak beliau atau meremehkan beliau, menghinakan beliau. Maka kita tidak berlebihan melampaui batas terhadap Nabi, menyembah Nabi, memuji dengan pujian yang batil dan juga tidak kurang kepada beliau, tidak tidak menjalankan haknya, meremehkan Nabi ya, menjauhkan sunnahnya, menjauhkan ajaran Nabi maka tidak boleh maka seseorang hamba seorang umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada Rasul tidak boleh dia berlebihan, tidak boleh dia menyembah Nabi, tidak boleh dia berdoa kepada Nabi, tidak boleh dia menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak boleh kurang, tidak boleh hak Nabi di dilanggar, tidak boleh sunnah Nabi diingkari, diejek, ajaran Nabi diejek dan seterusnya. Maka beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi eh, hadis yang pertama ini kita bisa simpulkan bahwa pelajaran yang pertama adalah hadis ini diharamkan kepada kita diharamkan apa? Untuk melampaui batas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah dalam memuji atau menyamakan beliau dengan sifat kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala seperti tadi mengatur alam semesta, memberikan rizki, berdoa tidak boleh. Itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian uh, faedah yang kedua adalah hadis ini menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi, bagaimana giatnya Nabi untuk menjaga tauhid umatnya. Jangan sampai mereka umat beliau ini malah melampaui batas memuji kepada Nabi yang bukan hak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi khawatir takut umatnya jatuh ke dalam perkara kesyirikan. Sebagaimana orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa putra Maryam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan innama ana abdun. kata nah, kata-kata nama ana abdun. Disinilah poinnya tawaduknya beliau. Sungguh saya adalah seorang hamba, sama seperti kalian saya bisa saya makan, saya minum, saya tidur, saya menikah, ya. Namun yang membedakan beliau dengan kita, beliau adalah sebagai seorang utuh, utusan. Rasul, seorang utusan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah uh, ungkapan Nabi yang mengandung ketawaduan. Beliau mengatakan, "Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Sungguh saya hanya sebagai seorang hamba, hamba Allah dan katakan hamba Allah dan utusannya. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa itro memuji Rasul dengan pujian yang berlebihan ya. Pujian yang bisa bahkan isinya terkadang apa menyamakan derajat nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah haram dan kekufuran. Maka perhatikan para jamaah sekalian jangan sampai kita tidak tahu dengan apa yang kita baca. Ya, terkadang kita asal baca ada ini dan itu, ternyata isinya adalah menyanjung nabi dengan berlebihan. Isinya adalah kemungkaran, Isinya adalah ternyata menyandingkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan apa yang kita baca. Jangan asal baca ada zikir ini, salawat ini, ternyata isinya adalah kesyirikan. Ternyata isinya adalah menyanjung Nabi dengan berlebihan. Isinya batil, isinya kedustaan atau melanggar syari syariat. Maka perhatikan para pemirsa sekalian. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan salawat dan kafaratul majlis wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.